بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورasuله نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwas sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah Hafizana wa hafizakumullah Taubat atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah Orang yang bertaubat dari sebuah dosa bagaikan tidak memiliki dosa sama sekali. Terkadang orang yang akan melewati jalan taubat membutuhkan pengorbanan dan perjuangan dan tidak jarang pengorbanan itu terasa berat dan Allah Subhanahu wa taala ingin dengan perjalanan itu membersihkan dosa dari hambanya yang ia kehendaki. Kisah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan salah satu contoh dari pengorbanan seorang sahabat ketika dia terjerumus ke dalam sebuah dosa besar, lalu dia ingin betul-betul jujur dan gigih dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis sebelumnya, ada orang yang telah membunuh seratus orang, namun ia jujur untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kisah yang akan disebutkan oleh pelakunya sendiri dalam Sahih Muslim diceritakan kembali oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab ini Riyadhus Salihin. Hadis yang ke-21 dan merupakan hadis ke-9 dari pembahasan taubat. Kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dari kalangan Ansar dan beliau merupakan seorang sahabat yang di awal-awal telah melakukan ikrar dan perjanjian untuk membela Islam di saat kaum muslimin pada saat itu sangat sedikit minoritas dan kaum muslimin yang berada di Makkah masih mendapatkan penyiksaan dan juga intimidasi dari orang-orang kufar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke Madinah. Namun pada saat itu, ketika dakwah Islam yang indah dan telah dirindukan oleh hamba-hamba Allah yang telah ia kehendaki dan ia pilih sampai ke Madinah. Maka beberapa golongan dari kalangan Ansar mendatangi kota Makkah. Mereka melakukan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Bayatul Aqabah. Ikrar dan perjanjian siap untuk membela Islam. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, maka siap untuk dibela, diperjuangkan agama ini dan di antara orang yang telah mengikrarkan diri tersebut adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Beliau juga merupakan seorang pejuang. Bahkan ketika perang Uhud, beliau berusaha untuk mengorbankan diri semaksimal mungkin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan telah wafat di medan pertempuran, maka beliau berperang habis-habisan hingga terluka dengan luka parah sebanyak 17 sayatan dan beliau merupakan seorang sahabat yang dikenal dengan syairnya yang luar biasa sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memujinya dengan syair itu beliau berhasil mengislamkan satu kabilah yaitu kabilah Daus dan itu merupakan sebuah keistimewaan bagi seorang Ka'ab bin Malik radhiyallahu an adapun dosa yang pernah beliau lakukan bukan dosa yang nista atau sesuatu yang menghancurkan nama baik beliau. Akan tetapi ini merupakan sesuatu yang diambil pelajaran. Sudah sepantasnya kaum muslimin bisa menyadari bahwa siapapun orangnya tidak akan selamat dari fitnah. Beliau telah meninggalkan kewajiban untuk berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena beliau tidak mampu atau karena sakit, akan tetapi karena beliau selalu menunda. Hadis kisah itu diceritakan dengan riwayat yang panjang oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan beliau sendiri menceritakan pada saat usia beliau sudah tua. Diceritakan pada awal hadis ini dari anaknya yang bernama Abdullah. Wa an Abdullah bin Ka'b bin Malik wa kana qa'id Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina ami. Dari anaknya yang bernama Abdullah bin Ka'b bin Malik. Anaknya ini ketika ayahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah tua, maka anaknya menjadi salah satu penuntun bagi ayahnya yang telah tua kemudian tidak bisa melihat. Qal sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ayahku bercerita tentang kejadian nyata. Beliau sengaja tidak ikut dalam pertempuran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pimpin. Dan para ulama mengatakan, ketika sebuah jihad telah menjadi fardhu ain, menjadi wajib untuk individu kaum muslimin, maka dengan sengaja seseorang berpaling dan tidak ikut dalam pertempuran itu dianggap sebagai sebuah dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zawajir. Dan Ka'ab Malik radhiyallahu anhu menceritakan kisahnya sendiri bagaimana langkah demi langkah yang akhirnya membuat beliau tidak mengikuti pertempuran itu. Apa sebabnya dan bersama siapa dia tinggal di kota Madinah dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Akan tetapi kisah akhir dari perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai sebuah simbol kemenangan dengan berhasilnya dia menghadapi cobaan yang berat dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak orang berpura-pura mencari alasan ketika tidak ikut berperang sehingga mereka bersumpah di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dimaafkan lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kebusukan hati mereka dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dengan kejujurannya beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebagai orang yang telah bersih sebagaimana beliau baru saja dilahirkan oleh ibunya. Beliau katakan sendiri, "Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk." Beliau katakan bahwa aku tidak pernah absen dari pertempuran yang diikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali perang ini saja غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير معاد Betul, aku pernah tidak ikut sebelumnya pada pertempuran Badar. Akan tetapi tidak ada yang mencela orang yang tidak ikut perang Badar. Karena perang Badar itu bukan sebuah perencanaan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama beberapa sahabatnya untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy. Akan tetapi tanpa disengaja ternyata Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan mereka di medan Badar sehingga pertempuran itu memang tidak ada janji ataupun rencana. Maka ketika aku tidak ikut perang Badar, tidak ada seorang pun yang menyalahkan aku. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawathaqna 'ala al-Islam. وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها dan aku sebelum ini pernah mengikuti sebuah prosesi bayat ikrar perjanjian untuk membela dan mengorbankan diri dalam memperjuangkan Islam Begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan hijrah ke kota Madinah. Pada saat itu, aku hadir pada malam Al-Aqabah. Ketika perjanjian itu dilakukan di tempat yang bernama Al-Aqabah. Al-Aqabah yang dijadikan tempat untuk lempar jumrah jamaah haji pada saat-saat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat beberapa kaum muslimin dari kalangan Ansar yang ingin memasukkan diri dalam Islam dan siap untuk berkorban. Di antara mereka adalah Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau cerita, kalau seandainya aku ditawari, mana yang lebih aku banggakan antara perang Badar dan kejadian malam Bayatul Aqabah, maka aku lebih memilih itu dan aku lebih bangga dengan kesuksesanku dalam ikut membayat Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam Aqabah itu. Sekalipun perang Badar lebih diingat oleh kaum muslimin dan sebenarnya para ulama pun demikian. Mereka menjadikan orang-orang yang hadir pada perang Badar merupakan orang-orang pilihan dan orang-orang yang utama dan istimewa daripada para sahabat yang tidak ikut pada pertempuran itu. Dan ini merupakan pendapat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pada saat beliau mengatakan bahwa aku lebih membanggakan kehadiranku di Bayat Al-Aqabah daripada perang Badar dan beliau memang tidak hadir pada perang Badar. Ini merupakan bagian awal awal dari kisah yang telah diceritakan sendiri oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah berikutnya masih agak panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan kita mengambil ibrah dari setiap kisah dari kaum muslimin. Kata salah seorang ulama, "As-sa'idu man wu'idha bi orang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari kejadian orang lain. Wallahu taala alam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين